Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab atau syarah kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki halaman 200. Perhatikan halaman 200 yaitu pembahasan seputar apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan ucapan para sahabat hujjah ataukah bukan itu pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Nah, karena hujjah itu kan selama ini yang kita ketahui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sekarang kalau ada para sahabat berpendapat, berucap, berbicara itu hujjah atau bukan? Kesimpulan nanti bahwasanya ucapan sahabat itu menjadi hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil. Itu ingat-ingat ya. Jadi qaul sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada sahabat yang beristihad kemudian keliru istihadnya, tentunya apa? Manakala berseberangan dengan dalil, itu dengan hadis Rasulullah SAW atau yang semisalnya berarti bukan hujah Ikutilah apa? Dalil. Mahum ya? Jadi pembahasan yang akan kita bahas ini nanti, apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Kesimpulannya apa kesimpulannya? qaul sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Itu aja kesimpulannya. Qaul sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif sabahullah pantun yang ke-48 itu qaul sahabi hujjatun 'alal asah lam yukhalif mislahu fama rajah ucapan sahabat itu hujjah menurut pendapat yang paling sahih selama tidak menyelisi enam yang semisalnya apa yang dia kuatkan. Maksudnya selama sahabat ini enggak menyelisi sahabat-sahabat yang lain. Misalkan istihad Ibnu Umar radhiyallahu anhu Beristihad apa kemarin yang paling mudah contohnya aja, merapikan atau mencukur jenggot ketika satu genggam. Padahal berseberangan dengan sahabat yang lain gitu loh. Ya enggak? Yang para sahabat yang lainnya apa? Sependapat dengan Rasulullah SAW kalau jenggot itu dipanjangkan bukan dicukur. Nah, sekarang ucapan sahabat Ibnu Umar ini hujah atau bukan sekarang? Hujah bukan bukan karena berseberangan dengan sahabat yang lainnya, bahkan berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulan diambil, qaul sahabi hujjatun idza lam yukhalif ad-dalil. Naam. Kita lihat sini. Qauluhu qaulus sahabi hujjah. Lamma dzakara tariqatan nabi wa tariqatal khulafa ar-rasyidin, intaqala ila qaulus sahabah. Naam khairul khulafa ar-rasyidin Allah Setelah beliau menyebutkan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau berpindah menjelaskan kepada ucapan sahabat secara global selain khulafa ar-rasyidin. Ingat-ingat. Ucapan sahabat selain khulafa ar-rasyidun. Berarti kalau khulafa ar-rasyidun pasti benar kita katakan belum tentu juga. Hatta walaupun khulafa ar-rasyidun seperti istihadnya Utsman Affan ketika apa? Adan Dua kali ketika Jumat. Keliru atau benar itu? Keliru bukan? Keliru padahal termasuk khulafa rasyidun. Faham Jadi kesimpulannya itu ucapan sahabat itu mau khulafa rasyidun atau bukan? Kalau tidak berseberangan dengan dalil, tidak menyelisih ucapan para sahabat yang lainnya dan tidak menyelisih dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka bisa jadi hujah. Fahmi ya? Bisa jadi hujah. Hanya saja khulafa rasyidun itu paling utama gitu loh ya paling utama. Naam. Mahum insyaallah Husain. Ayo, kita lihat di sini. Hal qauluhum hujjah? Apakah ucapan mereka hujjah? Was sahabi 'inda ulama al-hadis. Sedangkan sahabat itu definisinya menurut ulama hadis yang sudah antum hafal selama ini, kullu man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ini definisinya apa? Definisi sahabat. Setiap orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Setiap orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Sawa'un ra'ahu am lam yarah, baik dia itu melihatnya ataukah tidak melihatnya. Idil ibrah bil istima'. Yang jadikan patokan itu istima' yaitu berkumpul. Berkumpul, bertemu. Tapi ini kalau dengan definisi istima ini lebih umum. Seringnya yang kita dengar peman lakia. Ya enggak? Ya? ya seringnya yang kita dapatkan definisinya adalah kuluman lakiya setiap orang yang bertemu, berjumpa kepada Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Karena kalau cuma hidup zaman berkumpul dalam waktunya satu waktu satu zaman, paham ya? dan dia juga pernah hidup zaman jahiliyah, paham ya? Kemudian setelah itu masuk ke agama Islam ketika zaman Rasulullah tapi belum pernah berjumpa Rasulullah dan meninggal di atas keimanan apa namanya kemarin? Mukhadram. Ya enggak? Kan beda, beda. Nah, tapi kalau Nah barakallahu fikum disebutkan sawa'un ra'ahu am la yara am lam yarah, baik dia melihatnya ataukah tidak melihatnya. Nah, ini berarti otomatis apa? Najasyi juga belum pernah lihat Rasulullah. Dikatakan sahabat kalau berdasarkan definisi ini. Kalau nah barakallahu fikum dengan lafaz lam yarah belum melihatnya. Padahal Najasyi sahabat bukan? Bukan muhadram kan? Nah barakallahu fikum. Kita lihat sini idul ibrah karena dengan patokan bil istima berkumpul. Nah, berkumpul ini ya yang berkumpul kalau lakinya bertemu ya otomatis melihat itu lah istilahnya seperti itu. Nah. Wa qauluna bin nabi yufidu annahu labudda an yakuna istima'uhu bihi ba'da nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah di sini bahwasanya mengharuskan pertemuan perkumpulan tersebut setelah apa? Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Karena bin nabi, bukan bin Muhammadin ya, bin nabi. Berarti menunjukkan setelah diangkat menjadi nabi. Faman istama'a bihi qabla an yunabba falaysa bisahabi. Maka barang siapa yang berkumpul dengan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka bukan sahabi. Paham Maka bukan sahabat karena syaratnya apa? Bin nabi berkumpul dengan Nabi. lalu Rasulullah kan sebelum jadi Nabi kan namanya Muhammad, kan ya, ya enggak? Setelah diutus atau diangkat menjadi Nabi baru Nabi. Nah itu maksudnya syaratnya. Kalau bertemunya sebelum jadi Nabi, ya bukan sahabat. Wa in amana bihi ba'da nubuwwatihi walaupun dia beriman setelah kenabiannya. Lakin in amana bihi ba'da nubuwwatihi wastama'a bihi sara sahabiyan. Tapi apabila dia beriman dengan Rasulullah setelah kenabian beliau, maksudnya setelah beliau menjadi nabi beriman Rasulullah dan berkumpul dengannya maka dikatakan sahabian sahabat. Faham maksudnya ini ya? Jadi definisi yang paling bagus yang sering antum sebut, yang sering antum dengar itu ya Rasulullah sallallahu mu'minan bihi wa mata'ala dalil. Wa in takhallat riddah. Wa intakhallat takhallalat riddah. Itu catatan penting itu ya. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala dzalik wa intakhallat ya. ya takhallalat ar-riddah Wa in arridah ar-riddah. Artinya apa? Orang yang berjumpa kepada Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan orang tersebut beriman dengannya dan mati di atas keimanan wa in arridah ar-riddah. Walaupun sempat diiringi dengan kemurtadan. Paham belum? Contohnya gini. Dia berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan beliau, kemudian ketika beliau meninggal murtad orangnya. Murtad atau murtad kafir enggak usah Kafir. Tapi setelah itu masuk Islam lagi masuk Islam lagi, beriman lagi dan meninggal di atas keimanan. Sahabat atau bukan? Sahabat juga. Jadi catatan wa intakhalat ridah penting ya. Wa intakhalat ridah itu maksudnya untuk masukkan orang yang pernah murtad masuk Islam lagi itu loh. Kalau dia murtad meninggal atas kemurtadan bukan sahabat, walaupun pernah jumpa Rasulullah. Walaupun pernah jumpa Rasulullah, tapi kalau setelah berjumpa Rasulullah, beriman Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah meninggal beliau atau orang tadi murtad, kafir enggak ini murtadnya? Kafir. Setelah itu masuk Islam lagi, tetap dihukumnya sahabat. Namun Kalau dia meninggal di atas keimanan tadi itu. Maklum salah ya. Ayo, jadi ucapan eh, kalau tidak salah itu itu catatan yang diberikan oleh al Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih wa intakhallat takhallat wa in aridha. walaupun sempat diiringi dengan kemurtadan. Maklum salah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa kalau hujjah ay dalilun yuhtajju bih. Hujjah itu adalah argumen, dalil yang dijadikan hujjah dengannya. Seringnya hujah diartikan argumen, dalil. Paham ya? Hujahmu mana? Argumenmu mana? Dalilmu mana? ha? Pendukungmu mana? Paham ya? Dukunganmu mana? Kan itu. Nah, barakallahu fiik hujah, dalil, burhan. Wa qalu 'ala al-asah afada bi anna fi hadha khilafan bainal ulama. Ucapan asah di sini memberikan faedah bahwasanya di sini ada perselisihan di antara para ulama. Faminhum man qala di antara mereka ada yang mengatakan inna qala as-sahabah laisa hujjah ada yang mengatakan ucapan sahabat bukan hujjah katanya. Pertama, li'anahum ghair ma'sumin karena para sahabat tidak masum, enggak ada para sahabat yang masum. Yang masum itu hanya para nabi dan rasul. Mahum insyaallah. Ewa, ini pendapat pertama. Yukhti'una yusibun mereka bisa keliru bisa benar. Wa yastadilluna bil Qur'an sunnah dan mereka berdalilkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah kama kama yastadil ghairuhum sebagaimana yang selain mereka juga berdalilkan fala yakunu qauluhum hujjah. Berarti ucapan sahabat itu bukanlah hujjah, bal hujjah innama fi qaulil ma'sum. Hujjah itu terjadi atau ada pada ucapan yang maksum. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Ucapan yang maksum ini? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin qaulahum, walakinna qaulahum arjah min qauli ghairihim. Akan tapi ucapan mereka lebih kuat daripada pendapat yang lainnya. Lakinnahu laysa bihujjah 'alal ghair. Tapi apa? Tapi ucapan tersebut bukan hujah untuk yang lainnya. Paham maksudnya nih? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu hujah bagi enam orang-orang tertentu saja, bukan untuk hujah bagi yang selainnya. Padahal nanti yang rajih yang namanya hujah itu umum sifatnya ya. Tapi dengan catatan yang akan disebutkan nanti. Wal asah anna qaula sahabi hujjah li wujuhin salasah. Penting ini. Pendapat yang paling sahih ucapan sahabat adalah hujah, dikarenakan tiga sisi. Pertama, al-wajhul awal sisi yang pertama, salamatu aqidatihim, selamatnya akidahnya para sahabat li'annahum aslaman nas dan karena manusia yang paling selamat akidahnya mereka itu wa akidah aqidah min asbabit taufiq liswab sedangkan selamatnya akidah selamatnya keyakinan merupakan salah satu sebab taufik menuju kepada kebenaran paham ya termasuk sebab menuju kepada kebenaran di antaranya adalah apa Ada selamat akidahnya selamat keyakinannya tidak tercoreng dengan apa kotoran-kotoran nah barakallahu fikum kesyirikan atau yang semisalnya al wajh tsani sisi yang kedua ini Sisi yang menguatkan apa? Ucapan sahabat hujah ya. Anahum khairul qurun wa amaluhum bi syari'atillah wa aqrabuhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahdan, masyaallah. Dikarenakan mereka itu sebaik-baik generasi dan amalan mereka dengan syariat Allah Taala dan juga mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW ah dan zamannya. Ya enggak? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah waktu zamannya siapa? Tabi'in atau sahabat? sahabat. Naam. Wa wasahbatan dan mereka adalah orang yang paling dekat persahabatan dengan Rasulullah SAW. Fahum akrabun nas fahman liqaulillahi wa rasulih maka mereka para sahabat adalah manusia yang paling dekat untuk memahami ya, di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan eh, terhadap ucapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Mereka itu orang-orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Faham ya? Para sahabat. Li'annahum a'lamu bihalin nabi wa maqalihi min khairihim. Karena para sahabat tahu, lebih tahu tentang keadaan Rasulullah SAW dan keadaan ucapan beliau SAW daripada yang lain mereka, daripada yang selain mereka. Wala syakka anna aqraban nas li syakhsi huwa a'lamun nas bihalihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya manusia yang paling dekat dengan orang lain itu adalah apa? Biasanya orang yang dia itu adalah orang yang paling tahu tentang keadaannya. Jadi kalau si A itu dia paling dekat dengan si B. Si A itu lebih tahu keadaan si B daripada si T. Paham belum? Si A ini adalah orang yang paling terdekat dengan si B. Si T orang-orang jauh. Kira-kira yang, yang tahu tentang keadaan si B siapa? Si T atau si A? Si A. Karena orang yang paling dekat persahabatannya, paling dekat zaman dan waktunya, itu biasanya orang yang paling dekat untuk memahami apa? keadaannya. Nah, wa a'lamun nas maqalih dan juga orang yang paling tahu tentang apa yang diucapkan. Walihada najidu syakhsa al-mulazim li akhar huwa a'lamun nas bi hali hadzal rajul. Oleh karena ini, kita menjumpai ada orang yang mulazim yang senantiasa duduk terus-menerus mulazamah kepada orang lain, berguru kepada orang lain, huwa a'lamun nas bi hali hadzal rajul. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang keadaan lelaki ini. Paham ya? kadzalika as-sahabah indahum min al-'ilm bi halin nabi sallallahu alaihi wasallam wa maqalih Malaysia laysa 'inda Sepatu Seperti pula sahabat mereka miliki apa? Mereka apa? Ilmu, mengilmu tentang keadaan Rasulullah SAW dan juga ucapannya yang tidak dimiliki kepada yang selain mereka. Faham insyaallah ya? Ini hujah argumen yang mengatakan bahasa ucapan sahabat itu hujah. Ada berapa sisi tadi? Tiga sisi. Yang ketiga, al-wajh salis yang ketiga, annahu lam tadhhar fi ahdihim al-ahwa wal ara. Bahwasanya belum apa? belum nampak, belum muncul di zaman mereka. Zaman siapa mereka ini, Bang? Zaman siapa mereka ini? Zaman para sahabat belum muncul al-hawa wal ara. Belum muncul hawa nafsu dan juga belum muncul pemikiran-pemikiran yang sumber dari akal. Balkanu 'alal huda, bahkan mereka semuanya di atas petunjuk. Wa ma'lumun dan sudah ketahui annahu idza dhaharatil ahwa kasrat dalal. Penting ini ya. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya kalau hawa nafsu itu sudah mulai banyak mulai nampak banyak pula kesesatan. Wa fi ahdihim laysa hunaka ahwa katsira. Dan di zaman para sahabat tidak ada di sana hawa nafsu yang banyak. Wa innamal kitabus sunnah huwa wal marji'. Hanya hadza Al-Qur'an sunnah maka keduanya keduanya itulah sebagai sumbernya. Marji' sumber rujukan. Sumber apa? Rujukannya adalah apa? Al-Qur'an sunnah. hadza sara qauluhum hujjah. Maka berdasarkan penjelasan ini berarti ucapan mereka adalah hujjah. Wa hadza madzhab ilaihi Imam Ahmad rahimahullah wa qala innana nattahim ar-ra'ya wa la nattahim as-sahabah. Masyaallah. Imam Ahmad sampai mengatakan apa? Sesungguhnya kami atau kita mencurigai pemikiran, mencurigai pendapat, tapi kami tidak mencurigai paham ya, sahabat. Karena ucapan para sahabat na barakallahu fikum hujjah itu sehingga tidak perlu curigai lagi. Tapi kalau pendapat, pemikiran para tokoh, pemikiran para individu perlu dicurigai lagi. Nah. Amma ba'da dzalik faqad intasharatil ummah adapun setelah al-qurun al-mufaddalah terutama setelah para sahabat ya mulailah tersebarnya umat wa kasratil ahwa'uha dan mulai banyak hawa nafsu wa dakhalatil fil 'alal ummah kutubal falasifah wal manatiqah wa dzalik dan mulai masuklah ke tengah-tengah umat kitab-kitab falasifah kitab-kitab ahli filsafat dan kitab-kitab ahli mantik dan yang selain itu juga paham ya mulai masuk mulai apa menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Walakin hal qaul sahabi hujjah ayyan kana sahabi yakni hatta law kana arabiyan. Penting ini. Akan tetapi apakah ucapan sahabat semuanya hujjah? Bahkan kalaupun sahabat itu adalah badui pun hujjah juga. Badui enggak sembarangan ya. Nah, ini pertanyaannya akan tetapi apakah ucapan sahabat itu hujjah? Siapapun orangnya, baik itu sahabat yang apa? walaupun dia lakukan Arabian walaupun dia orang Badui jaa ala ba'irih yang datang di atas apa ontanya wa aslama kemudian masuk Islam raja ila ahli kemudian kembali ke keluarganya hal tabir, hal yu'tabar qauluhu hujjah apakah dianggap ucapannya itu ucapan hujjah ucapan Badui tadi hujjah ala imatul muslimin berdasarkan pendapat para imam kaum muslimin mimman nah mimman ba'da sahabat dari kalangan orang setelah sahabat al jawab la jawabannya tidak bukan hujah. Kenapa bekerja? Karena setelah sahabat. Paham belum? Setelah sahabat. Wa innamal murad biqaulina hanya saya inginkan dengan ucapan kami, inna qaulas sahabi hujjah man kana min ahli istihad min sahabat. Ucapan sahabat itu hujjah kalau dia termasuk ahli istihad dari kalangan sahabat seperti Utsman bin Affan, eh, Ali bin Abi Thalib, Umar Khattab atau semisalnya. Nah. Ya'ni lahu lahu na barakallahu fikum lahu qadamun rasikhun fil ilm. Maksudnya mereka itu maksudnya adalah dia memiliki qadam, memiliki telapak kaki yang kokoh, rasih yang kuat fil ilm dalam masalah ilmu. Wa amma rajulun hadara ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila qaumih la yahmal illa haditsan aw hadits la yahmil illa haditsan aw haditsain. Adapun Eh? Adapun kalau ada orang datang hadir di majelis Rasulullah SAW kemudian masuk Islam dan kembali ke kaumnya tidak membawa ketua satu hadis atau dua hadis ini penting ya orang yang datang majelis Rasulullah SAW kemudian tidak pulang kecuali membawa berapa kecuali membawa satu hadis atau dua hadis falaisa qauluhu alladhi nam falaisa qauluhu alladhi yaquluhu tafaqquhan tafaqquhan hujjah maka ucapan beliau ngabarakallahu fikum Nah, maka ucapan yang diucapkan orang tadi itu, nam yang dipahami tadi itu, maka bukan hujah. Paham ya? Lakin riwayatuhu makbulah, tapi riwayatnya diterima. Ucapannya bukan hujah, tapi riwayatnya diterima. Karena sahabat, ya ya. Sahabat apa kemarin? Jami'u sahabat apa? Udul, ya kan? Semua para sahabat udul, riwayat diterima, walaupun tidak diketahui namanya. Tapi itu masalah ini hujah atau bukan hujah ini lihat dulu. Fa qauluhu fa qaulun qaulus sahabi hujjah laisa ala itlaqih. Ucapan sahabat adalah hujjah itu tidak secara mutlak. It innal murada bidzalikal fuqaha min sahabah Dikarenakan yang diinginkan adalah ucapan para sahabat hujjah itu adalah apa? Para sahabat yang mereka dikenal dengan fuqaha sahabah. Ahlu fikihnya para sahabat. Faham belum? Seperti Ibn Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, abdul bin Umar. Itu juga ahlu fikihnya para sahabatnya. Wa ala hadza fal hasil anna sahabi idza qala qawlan. Kesimpulannya kata beliau, Berdasarkan penjelasan ini alhasil kesimpulannya, apabila sahabat itu mengucapkan suatu ucapan wa qala man ba'dah, kemudian ada orang yang setelahnya itu berucap qaulan dengan suatu ucapan quddim qaul sahabi wahtujja wah nam wahtujja bih. Dahulukan ucapan sahabat dan berhujalah dengannya. Wa hadha huwal qaul awal. Ini pendapat yang pertama. Paham belum? Jadi kalau ada ucapan sahabat berseberangan ucapan selain sahabat, dahulukan ucapan siapa? Sahabat. Nah, Wal qaul tsani pendapat yang kedua, anna qaulas sahabi sahut bihujjah. Ada yang mengatakan ucapan sahabat itu bukan hujjah, li'anna sahabi ghairu maksum karena sahabat tidak ada yang maksum, wa kam min aqwalin lis sahabah kanat ala khilafi ma bi sunnah. Betapa banyak ucapan-ucapan sahabat yang justru apa berseberangan dengan apa yang datang dalam as-sunnah. tadir lahum fiha, maka tadir lahum fiha, maka diberikan udur, diberikan maaf untuk mereka dalam masalah apa? masalah penyelisihan tersebut. Faida kanu hormat ma'sumin, kalau para sahabat aja enggak maksum, kanu mithla ghairihim fil hujjah. Berarti mereka sama seperti manusia biasa dalam masalah hujjah. Paham belum? Para sahabat maksum enggak para sahabat? Tidak maksum. Berarti sama dengan ucapan-ucapan kita sama gitu loh. Ini menurut pendapat yang kedua. Mahu insyaallah ini eh, Abdullah Mahum. Awal. Wa fassala ba'dhum sebagian mereka merinci. Nah, rinciannya bagus perhatikan baik-baik. Faqal seraya berkata, Amma sahabatul fuqaha al-ma'rufun bil fiqh wal futya. Adapun para sahabat fuqaha, ahli fikihnya para sahabat al-ma'rufun yang dikenal dengan dikenal dengan fikih dan juga futya itu fatwa-fatwanya, haula'i qauluhum hujjah. Maka ucapan mereka apa? Hujjah. Ucapan mereka adalah apa? Hujjah. Naam. Li'annahu la syakka anna ilmahum aghzar wa awsa wa aqrab ila shawab mimman ba'dahum. Dikarenakan tidak diragukan lagi bahwasanya ilmunya mereka tidak dilakukan lagi bahwasanya ilmunya mereka itu azhar lebih kuat. Paham ya? Lebih kokoh wa ausak dan lebih luas wa aqrab ila dan lebih mendekati mana kebenaran. miman ba'dahum daripada ucapan orang selain mereka. Wa amma man kana lahu mujaratus suhbah. Adapun kalau semata-mata cuma sahabat tok, semata-mata sahabat ya bukan ahli fikihnya, walam yu'raf bi fiqh, nah walam yu'raf bi fikhin wala ilmin, enggak dikenal dengan fikih, tidak kenal dengan ilmunya, fa inna qawlahu laysa bihujjah maka ucapannya itu apa? Bukan hujjah. Wa innama wa innama yu'rad 'ala wa innama yu'rad 'ala kitab sunnah. Tapi ucapan tadi yu'rad apa yu'rad? Disodorkan, dihadapkan kepada Al-Qur'an sunnah. Cocok atau tidak? Belum. Nah, ini kalau ucapan sahabat yang apa tadi? Ucapan sahabat yang tidak terkenal dengan ahli fikih atau tidak terkenal dengan ilmunya maka bukan hujjah. Wa hadzal qaul aqrab ila Pendapat ini pendapat yang lebih mendekati dengan kebenaran. Mohon soalnya ya. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Ucapan sahabat itu hujat atau bukan? Kalau sahabat tersebut ada termasuk orang ahli fikih, dikenal fikihnya dan ilmunya dan semisalnya maka hujah. Tapi kalau bukan, bukan. Karena para sahabat kan mata-mata yang badui, paham ya? Ada yang tidak faham masalah fikih, tidak faham masalah ilmu. Nah, barakallahu fikum dan semisalnya maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini, ucapan seperti ini bisa, bisa dikatakan bukan hujah. Paham ya? Bukan hujah. Tapi kalau nah barakallahu fikum dia ahlu fikihnya, orang ahlul ilmnya, maka ucapannya adalah hujjah. Naam. Ikhwan fi din azan wasakumullah. Kita berikan lagi qauluhu malam yukhalif mislahu fama rajah. Ma rajah ma ismu usul makna alladhi. Eh alladhi rajah maksudnya. eh naam. Awa. Telah sini Faqalu ma lam yukhalif mislah, yakni ma lam yukhalif sahabiyan mislahu fi sahafis suhbah wal ilm wal fiqh wal fiqh wa mulazamatin nabi SAW penting ini. Ucapan sahabat hujjah selama apa? Selama tidak ada sahabat mislahu. Sahabat yang semisal dia menyelisih. Belum. Ucapan sahabat hujjah selama apa? Yakni ma lam yukhalif sahabiyan, selama dia tidak menyelisih sahabat yang lain mislah yang semisalnya. Fi suhbah yang semisalnya dalam masalah apa? Suhbah itu persahabatan sahabat Rasulullah wal ilm dalam masalah ilmu wal fikih dalam masalah fikih dan juga masalah mulazamahnya duduknya bersama Rasulullah sallallahu paham belum contohnya gini sahabat Usama bin Zaid lah taruhlah sahabat juga kemudian ternyata istihadnya apa menyelisih eh, menyelisih enam pendapatnya Abu Hurairah padahal Abu Hurairah juga termasuk mulazamah lama kan nah barakallahu fikum nah terus bagaimana seperti itu dahulukan yang apakah dudukannya lebih tinggi di situ. Apa maksudnya ya? Sama-sama sahabatnya juga sama-sama sahabatnya. Nah, tapi intinya kesimpulannya tadi itu, selama tidak berseberangan dengan dalil, maka bisa dikatakan hujjah. Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa in khalafahu misluh, kalau seandainya ada yang semisalnya itu sahabat yang lain menyelisih dia, fa marajah yakni fal hujjah marajah, Maka hujjah itu yang pendapat yang kuat. Seperti gini. Abu Bakar, Umar, Ali berpendapat bahwasanya apa? Seperti pendapat Rasulullah, azan sekali saja ketika hari Jumat. La Us, uh, Utsman bin Affan beristihad azan berapa kali? Dua kali. Nah, di sini sekarang berseberangan atau tidak? Berseberangan. Menyelisih atau enggak? Menyelisih. Lebih kuat yang mana sekarang? Sahabat yang lain tadi atau atau istihadnya Utsman bin Affan? Pendapatnya para sahabat yang lainnya itu yang yang tidak berseberangan dengan apa? Hadis dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham maksudnya ya? Adzan ah, cukup sekali saja. Na'am barakallahu fiikum. Pada ini ai maraddaha min qauli sa'nam. Ai maruddiha min qauli sahabah al-mukhtalifin. Yaitu maksudnya sesuatu yang lebih dikuatkan dari ucapan sahabat yang mereka apa berbeda-beda pendapatan itu. Wa asbabu tarjih katsirah wa ma'lumah fi usul fikih. Sebab tarjih, sebab ditarjih dikuatkan salah satu di antara Keduanya itu banyak sekali sebabnya di dalam kitab usul fikih. Apa sebabnya kemarin? Sebabnya apa kemarin? Pertama kali kalau kontradiksi dohirnya diapakan sinkronkan, dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, nah barakallahu fikum menggunakan apa berarti? Nasikh wa mansukh ya kan? Kalau tidak bisa nasikh mansukh baru tarjih. Paham ya? Nah, kalau enggak bisa ditarjih apa tawakuf. Urut-urutannya kita urut-urutannya dalam usul kemarin, ya enggak? Kalau dohirnya kontradiksi, perseberangan, bertolak belakang, itu langkah pertama kali apa Adalah Disinkronkan, dijamak namanya. Digabungkan sinkronkan jamak dulu. Paham ya? Dijamak terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau seandainya tidak bisa dijamak, dilihat dulu duluan mana, mana yang duluan, mana yang akhir. Paham ya? Namanya nasikh wa harus mengetahui harus diketahui tarikhnya, sejarahnya, duluan mana. Kalau tidak bisa dinasuh mansuh, pastikan sudah yang rajih yang marju, roji itu kuat, marju itu lemah. Yang roji itu yang kita ambil, yang lemah itu yang kita buang. Paham ya? Nah, kemudian kalau tidak bisa ditarjih, eh, maka solusi yang terakhir tawakuf. Tawakuf itu berhenti sudah. Menahan dulu sampai jelas. Nah, Wa qalu ma lam yukhalif mithlahu yufidu annahu law khalafahu min man huwa afqah minhu wa a'lam minhu fa inna qawlahu laysa bihujjah. Maksudnya memberikan faedah di sini bahwasanya kalau seandainya ada sahabat yang lain yang menyelisih dia lebih faqih daripada dia, lebih tahu, lebih berilmu daripada dia, maka ucapannya bukan hujjah karena diseberangi, diselisih dan sahabat yang lainnya. Bal qad takun hujjah fi qaulil afqah. Maka hujjah di sini kembali kepada orang yang lebih faqih, yang lebih berilmu tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kemudian kata beliau misal dari contohnya, idza ikhtalafa Abu Bakar wa Umar, fa nuqaddim Abu Bakar. Sekarang kalau ada perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, nah barakallahu fikum, antara Abu Bakar dan Umar, sekarang perselisihan kalau antara Abu Bakar dan Umar, maka dahulukanlah Abu Bakar. Li'anna Abu Bakrin muqaddam fi khilafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dikarenakan Abu Bakar itu muqaddam, lebih didahulukan. Ya enggak? Didahulukan ketika apa? di zaman eh, ketika kekhilafahan atau khilafah Rasulullah SAW pertama Bakar di dalam sholat pun juga sama paham ya nah barakallahu kau perhatikan itu eh, nah, kita lihat sini jadi perselisihan seperti ini harus kita perhatikan baik-baik antara dua sahabat yang sama-sama Pak yang sama-sama enam dia yang mulia eh, keutamanya ada cuman dahulu mana itu ya Abu Bakar dan Umar kan lebih faqih Abu Bakar. Nah, ketika seperti ini dahulukan Abu Bakar. Karena beliau ketika sholat pun ketika Rasulullah sakit waktu itu Abu Bakar suruh maju. Wa ammarahu 'alan nas bil hajj. Dan juga apa? Abu Bakar ini juga apa? Pernah memandu haji untuk manusia. Beliau memimpin. Paham ya? Wa asyara ila khilafatihi fil ummah. Nah, dan juga Abu Bakar yang apa mengisyaratkan apa? Kepemimpinan Umar Khattab pada umat setelah beliau meninggal, beliau mengarahkan kepada siapa? Naam barakallahu fikum Umar Khattab yang menggantikannya. Fahuwa akrab ila shawab. Ini pendapat yang lebih dekat daripada kebenaran min Umar daripada Umar wa in kana qad yukhti walaupun Abu Bakar sendiri bisa keliru bisa benar. Paham belum ini? Hah? Eh, Paham belum ini? Abu Bakar sendiri bisa benar bisa keliru karena manusia biasa. Eh, karena bukan bukan bukan nabi, bukan orang yang maksum. Wa kadzalika law khalafa qaul wa kadzalika law khalafa qaulu sahabi alkitab as-sunnah fa innahu min babi aula laysa bihujjah. Seperti itu pula ini penting. Seperti itu pula kalau seandainya ucapan sahabat itu menyelisih Al-Qur'an was sunnah terlebih-lebih lagi berarti apa? Bukan hujjah. Li'annahu idza kanat mukhalafatan ghairihi min as-sahabah tabtul Naam barakallahu fikum kaunu qawlihi hujjah fa min babi aula idza khalafa alkitab was sunnah. Kenapa kok bukan hujjah? Dikarenakan kalau sahabat ini ada menyelisih ucapan sahabat yang lain yang lebih fakih aja batal hujahnya tersebut terlebih-lebih lagi kalau menyelisih apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dua-duanya akurat. Al-Qur'an juga wahyu, As-Sunnah juga wahyu. faham belum ini? Ucapan sahabat aja kalau menyelisih sahabat yang lain itu bukan hujah ya enggak? Apalagi kalau menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah terlebih-lebih lagi bukan hujah. Mahum salah Isa? Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Walihada qala ibn Abbas radhiyallahu anhu oleh karenanya ibn Abbas mengatakan yusiku antang zil alaikum hijaratan minas sama atau nah yusiku antang zil alaikum hijaratan minas sama akul. Kalau Allah qala Rasulullah watakulun taqulun Abu Bakar wa Umar oleh karena ini ibn Abbas pernah berkata pernah berkata bah yusiku aku khawatir dikhawatirkan hampir-hampir akan turun atas kalian batu dari langit. Aku mengatakan kalau Rasulullah Rasulullah berkata, kalian malah mengatakan Abu Bakar Umar berkata. Paham belum nih? Jadi segala para sahabat mengatakan Abu Bakar berkata kok, Umar berkata. Padahal itu Abbas mengatakan Rasulullah berkata. Maksudnya itu lebih mengedepankan ucapan Rasulullah, tapi malah orang lain mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ayo, Ibnu Abbas mengatakan Yusik. Nah, barakallahu fiikum. Dikhawatirkan atau Na'am barakallahu fikum khawatir akan turun kepada kalian batu dari langit. Seperti itu, na'am. Qala dzalika hina makana an nas ila tamattu' fil hajj. Itu diucap oleh Abdullah bin Abbas ketika apa mengajak manusia tamattu' haji tamattu'. Wa Abu Bakar wa Umar yarayan la ifrat. Tapi Abu Bakar dan Umar berpendapat ifrat, hajinya ifrat, bukan tamattu' tapi ifrat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Wa ra'yuhuma min ad min ajli an yabqal bait amiran fi kulli sanah. Tujuan mereka berdua siapa Abu Bakar Umar berpendapat seperti itu agar apa? Agar Ka'bah itu senantiasa dimakmurkan setiap tahun. Li'anal umrah laisa laha waqtun muhaddad. Karena umrah itu enggak ada waktu tertentu. Bal mata tayassarat insan bahkan kapan saja manusia dimudahkan an yadhhab untuk pergi wa ya'tamir dan umrah fa'ala dzalik lakukan. Karena umrah enggak ada waktunya ya, enggak ada waktu tertentu ya. Kapan saja silakan haji baru kalau bukan musim-musim haji nggak boleh. Maksudnya kalau bukan waktu-waktu haji nggak boleh. Nah, fa idza qila nas apabila dikatakan oleh manusia, "I'tamiru fi ashhuril hajj." Kalau dikatakan manusia, "Umrahlah kalian di bulan-bulan haji." Tarakul enam taraku al-bait wa saru la ya'tamirun illa idza ja'u lil hajj. Akhirnya mereka meninggalkan Ka'bah dan mereka menjadilah orang-orang yang tidak umrah kecuali apa? Kecuali apabila datang pada na'am barakallahu fikum musim haji anal muwasalat kanat min qabl sa'bah jiddan. Karena untuk komunikasi saat itu nah barakallahu fikum untuk komunikasi saat itu sangat sulit sekali. Enggak ada telepon, enggak ada HP, enggak ada Android. Paham ya? Nah, enggak ada SMS. Adanya semuanya manual ketemu langsung. Paham ya? Nah, saat itu seperti itu. Komunikasi sulit. Muwasalat komunikasi kanat min qabl sa'bah jiddan. Sulit sekali. Fa idza qila lahum tamatta'u, tapi apabila dikatakan kepada mereka tahu Nah, pertama toklah kalian qalu idzan la hajah an nusafir al-umrah fi waqtin akhar. Kalau sudah tamatuk, berarti apa? Mereka akan mengatakan kalau gitu enggak butuh lagi untuk safar untuk umrah di waktu yang lain karena langsungan. Haji tamatuk itu apa sih? Haji tamatuk itu safarnya sekali saja, dia bernikmat-nikmat misalnya umrah itu loh. Paham ya? Dari Indonesia antum ke Saudi sana, datang ketika musim haji. Paham ya? Antum apa? Umrah ritual umrah sama haji kan hampir mirip. Bedanya apa? Kalau haji ada apanya? Ada wukuf di padang Arafah. Jadi antum sekali safar itu dapat dua itu loh. Umrah plus haji. Jadi tujuannya itu. Paham ya? Maksudnya kalau di dengan seperti itu berarti enggak perlu lagi nanti balik lagi itu tahun depan. Sudah dapat umrohnya. Tamattu namanya. Kalau haji ifrat apa? Murni haji satu tok. Kalau haji kiran apa? Haji kiran Haji kiran itu na barakallahu fikum Nah, haji kiran itu digabung. Paham ya? Antara haji dan umroh digabung. Paham ya? Tapi kalau haji tamattu itu umroh dulu, begitu datang, datang waktu haji dia baru masuk ke haji. Paham ya? Kalau kiran digabung langsung ritualnya, cuma terbedakan pada wukuf di padang Arafah. Paham ya? Itu kiran. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum wa hidakumullah. Naam. Fa yata'attal al-bait min az Berarti akhir akhirnya apa Ka'bah kosong dari para pengunjung. Nah, Ka'bah kosong dari para pengunjung karena apa? Karena haji tamattu. Kalau udah tamat kan nggak perlu safar dua kali, ya nggak Sekali pergi udah selesai. Tapi kalau misalkan nggak tamat nanti kan pergi lagi. Nah, itu maksudnya. Hada huwa istihadu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma walakinahu istihadun mukhalifun li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamattu. Inilah istihadnya Abu Bakar dan Umar. Akan tapi istihad mereka berdua Nah barakallahu fikum menyelisih perintah Rasulullah SAW untuk tamattu wan Nabi SAW ya'lam madza yatarattab ala qaulih. sedangkan Rasulullah SAW itu mengetahui apa yang akan ditimbulkan atas ucapan tersebut. Paham belum? Rasulullah ketika mengucapkan enggak sembarangan. Tahu apa yang timbulkan tahu. Nah, barakallahu fikum tahu. Awa. Kita lihat sini. Naam kata beliau wa ma'a hadza amara bitamattu wa hasa alaihi bersamaan dan ini Rasulullah tahu tapi Rasulullah merintahkan tamattu dan juga memberikan dorongan untuk tamattu wa ghadiba alaihi salatu wassalam lamma ta'akhkhara sahabah fi tanfidz dzalik dan bahkan Rasulullah marah ketika melihat para sahabat tak ta'akhir, terlambat untuk melaksanakan perintah tersebut. Jadi Rasulullah perintahkan utamato, tapi Abu Bakar Umar berpendapat apa? Berpendapat ifrat biar setiap tahun orang datang ke situ gitu loh. Nah, tapi itu pendapat yang keliru. Al-muhim, yang paling terpenting, anna qawla sahabi hujjah bi syartin alla yukhalifu ghairuhu. Alla yukhalifahu ghairuhu ucapan sahabat itu hujah dengan syarat apa? Tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Fa in khalafa ghairuhu wajib tarjih. Kalau seandainya sahabat yang lain menyelisih dia, maka wajib mentarjih dikuatkan. Mana di antara keduanya yang kuat. Wa qada alla yukhalifa nassan min sunnah. Seperti itu pula apa? hendaknya tidak menyelisih nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in khalafa nas al-kitab as-sunnah, kalau seandainya ucapan sahabat tersebut berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah menyelisih Al-Qur'an sunnah, fa qawlu laysa bihujjah bittifaq, maka ucapannya bukan hujjah secara kesepakatan, lakin yu'tadar lahu, tapi dikasih maaf, dimaafkan, dikasih udur karena anu isyad. Mas'alatun permasalahan yang berikutnya, idza khalafa as-sahabi ahad al-khulafa al-arba'ah faman faman yuqaddim kalau seandainya sahabat itu menyelisih salah satu empat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa yang kita dahulukan al-ijabah? Nuqaddimul arjah. Kita mendahulukan yang lebih kuat qaulul khulafa'il arba'ah yaitu ucapan Nah barakallahu fikum pemimpin yang empat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.